Bismillahirrahmanirrahim wal maqalah al khamisah an Abi Bakr bin Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala. Utai makalah kang kamping lima iku an Abi Bakr bin Siddiq saking Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rupane makalah yaiku andau sak temne Abu Bakar Siddiq kala dawuh sapa Abu Bakar. Arbaatun tamamuha bi arbaatin. Arbaatun de barang papat minal kisoli sang brobro tingkah Tingkah niku keadaan faktual wong kula namun iku tingkah. Iku tama muhatis warnane arba'ah iku bi arba'atin lan papat. Minal umuri sang grogro perkara. Ana barang papat dadi sempurnane iku nak digenepi barang papat. Siji yaiku tama musolati utawi sempurnane salat iku sempurnane bisa data isahwi kelan sujud lorone sahwi. Tidak sholat, dia mamang salah, itu dikambel iya, sampai nopo. Nah sering salah ya usah. Kemarin bingung koi ajaran anyar. Ya, wong tiap sholat kau sujud. Tapi ya serau usah. Nah kalau sudah usah, kalau kalau suwon imam-imam sama mamang salah terus noker. Mereka kue itu keseringan nopo. Salah. Salah. Jadi kamu sujud di sabi terus koi ajaran anyar. Tiap sholat kau ono paket sujud sabi. Yo nak sengerti susah bina orang jaga ajaran sesat ya <laughs> rokaat terakhir kok ono wah aneh kok taruh seratus seratus, zaman akhir seratus, malah bingung mau ini wopo mereka zaman akhir imam bem amam bodoh bulan, imam e salah mau itu e <laughs> Mereka nak orang mesti demo, subhanallah. Angger gak ono demo sama apa? Nah, kecuali di demo muni apa? Subhanallah. Lah kok gak bawa sejali kan ono kontrol bersama apa? Lain akhirnya kira makmum merah roh ya wis. <laughs> Lanjut. Mau nang ngandel kok. <laughs> Sampai ke alime sak dhuwur kok lagi orang ngandel, iki skandal sik wis. Jadi kalau cerita banyak tentang sujud sawi, kalau nurin sering cerita bapak, kalau nurin tentang sarang nanti rois patung ini sering cerita bapak. Gue sahak kayak ngalim pakai lah, tapi pertanyaan itu jawab dia dia pakai itu kurang deh. Kalau sering cerita bapak, pakai itu tetap kurang. Ini gue kena ngalim tenan sebentar tambah itu, tetap tak tetap tambah. Ini gue bapak ini nanti ngalami satu kejadian dulu. Ini kisah nyata tentang kuban itu wonten kiai ngalami satu peristiwa sholat sholat tengkek, sholat jumat tak sholat tengkek jadi disertai wong agen si mame karena engkek mau surat panjang no? Moro saking nervous ya sih, gak pati kasih. Mereka sepi rancang apa motor. Tapi surat panjang kan dipersiap dipersiapkan tenan. Saking persiapan persiapannya nganti buatan motor nopo nih. Pati. Bismillahirrahmanirrahim. Dari surat Jumat biasanya kan engkek kan Jumat, Mbak. Tapi kok apa Jumat separuh? Karena gini umumnya bawa pakai di separuh lah. Sabihis. Sabihis. Oh, keren terus. <laughs> Ayo dianggap sabihis. Sabihis maruf lagi a'lal kau kalau Mangun ini subhanallah. Karena dia nervous kan pikirannya kalau sapi gak lanyah kan diganti kuliah ya jual kafir. Ijek di subhanallah. Subhanallah. Terus, ganti kuliah. Kalau kan mesti lanyah ya. <laughs> Diganti kalau jadi Subhanallah. Padahal kan gak mungkin uang kok salah. Nah imam itu gak cukup punya cara untuk ngiling orang moco makmum ya makmum itu gak cukup punya cara untuk ngiling orang moco fatihah karena kon subhanallah di subhanallah bolak balik gonta ganti surat untuk gonta ganti apa? ya akhirnya orang makmum sing dekat orang oh, moco fatihah <laughs> Karena nanti semua orang ta'ala gak jelas mau gonta ganti surat. Ya kalau bapak itu saya pergi itu piye nak ngeleng no jenis itu piye. Subhanallah ragu kok, perkara mau mau gonta ganti karena dia nervous tadi. Pikirannya dia salah karena nervousnya sehingga diganti surat yang dia yakin benar. Malah terakhir main kulhu. Ternyata salah juga. Ayo dilengok. Buatan motor fatihah. Tapi kan gak ada referensinya gitu. Dengan kalimat itu kan gak ada referensinya. Ya sampean di dalam keadaan ngono Ayo. Jadi PR, kenapa? Nah aku sih jawaban tapi sampai rata kada nih. Mau itu tak sinau nih, terpaksa aku nih sinau intikal macet. Ini gue dalam mazhab maliki makmum boleh mengingatkan dengan kata-kata tidak harus dengan tasbih jika itu mendesak dalam masalah hati sholat jadi dalam seperti itu makmum kan ngomong orang mau coba TK <laughs> tapi oleh kamu loh mau tak meredam misalnya nak terus ini batal gontok atau disuruh <laughs> nah itu emosi nggak mau coba ada yang mau tetap gontok ganti surat <laughs> nah itu emosi loh Nah cara kita lebih bener Imam karena Nabi itu pernah sholat ya omong-omongan, malah bantah-bantahan Ternyata itu udah batal. Masyur itu dengan di luar. Jadi Nabi itu pernah sholat zuhur, Gila asar, pokoknya nak zuhur rasa Semua ulama sepakat kalau udah dua rasa pilihannya hanya dua dalam riwayat. Beliau itu sholat dulu lupa, hanya dua rakaat. Rumah tangganya bintang. Eh, beliau salam terus kundur Nah nah, NU ya salam wiritan terus mulai tapi ini gambaran umum ya gambar <laughs> tapi nanti hati satu semuanya gambarannya bar salam nah, itu nah ke NU ya mesti bar salam wiritan gondol terserah lah gambarannya nanti terserah itu kan terserah sarahnya nah sing nyarai wahabi ini bukti nak bersalam langsung gondol oke terserah lah kok gue sing nyarai jelas ya rapat kecangkeman mau sing alim ora kecangkeman oke kecangkeman Akhirnya kundur, kundur pas mau di pintu masjid, sholat e, beberapa jamaah itu mesti harus yang beling kan. Sahabat yang manusia yang beling ya kan. Hanya beling itu tidak punya etika standar wong priayi. Ya semua wong lah, wong awam. Makanya dia usul, ya Rasulullah ini sholat model baru apa memang kau lupa? Kalau model baru bagus lah berarti mulai besok kalau dur dua rakaat. <laughs> Karena dalam tatanan ilmu hadis yang terakhir itu naseh Berarti kalau Nabi sekarang sholat dua rakaat, mulai besok ya dua rakaat terus. Berarti yang kemarin-kemarin empat rakaat mansuhoh dihapus hukumnya. Sekarang model baru dua rakaat. Jadi ya pinter sih tato. Ya Rasulullah ini sholat model baru, artinya memang yang kemarin-kemarin empat itu di nasa atau memang kau lupa? Ya pinter sahabat pikirannya bagus lah kalau memang ini ada perubahan signifikan. <laughs> Tapi ya sahabat yang enggak papan atas. jenenge ngira dikenal, sangat rata terkenal. Mau dikenal dulu yakin, tangannya tangan itu. Berarti kan gak populer. Mau mau Umar Abu Bakar kan terkenal. Pakola Umar, Pakola Abu. Ini gak jelas ngomong nih. Nabi ngetikan kulu dari kalam yakun itu udah ada semua. Model anyar yora ya lali yora. Ya <laughs> Nabi itu yang udah jawabannya kulu dari kalam yakun. Semua itu udah ada. Tapi Nabi itu sebagai orang yang baik, profesional, balik nih goni nenggon imaman. Madep, bala alal hadirin, beliau madep, tanya. Ahakun makolahu dilihatin. Apa betul yang dikatakan dilihatin Bahwa tadi saat sholat itu hanya dua rokaat. Kata sahabat semua betul ya Rasulullah, kok tadi sholat hanya dua rokaat. Nabi kemudian takbir lagi dan meneruskan. Saya ulang itu meneruskan. Nabi tidak mengulang empat rokaat, meneruskan dua. Rokaat. Makanya dari sini Imam Malik Istidlal bahwa dialek dalam sholat itu sah asal semuanya untuk kemaslahatan sholat jadi gak perlu main subhanallah kalau kondisi darurat paham ya jadi juga nak misalnya orang imam kok ini gue kimis bang, misalnya kimis bang makmum Muhammadiyah kalau langsung Alhamdulillah Rabbil itu buat somasi, ini madzhab apa ini? kok tambah bismillah? Gue imamnya iso jawab, wah ini maliki Wah saya sapi gimana ini? itu cara Imam Malik gak batal, paham ya? Tapi yang lucu ya. Sudahlah sinkronkan saja, ngambil jalan tengah. Ya gimana? Rokaat ulang gak sampai sembilan, nanti kedua baca iya, iya, ya ya oke. Wah, aku ya batal kan. Kayak guyonan apa? Sholat. Nah, makanya ini kan pelajaran bagi kita. Terus itu menjadi ilmu fikih yang luar biasa. Semua ulama mengatakan semua ibadah apa saja yang inti top karena arifin maka wajib hanya istiqna bukan bina atau wajib bina bukan istiqna. Jadi misalnya saya toa e, eh, sudah empat kok saya ngentut atau gatal ya sudah saya ngambil dulu bagaimana meneruskan yang tiga bukan ngulang yang pertama jadi itu eh, butuhnya fukoha kan itu jadi setiap ibadah yang batal maka hanya apa? Bina atau meneruskan yang sudah dilakukan tidak harus mengulang oleh Ya tentu ada masalah-masalah yang terus menjadi kilafnya ulama, tapi trennya seperti Alasannya tadi, Nabi ketika sudah apa tadi dua rakaat bubar itu kan artinya kundur, kundur itu kan melakukan sekian sesuatu yang batalkan kan gerakannya beberapa kali Ya kan gerak tiga kali saja batal, apalagi sampai mulang, batal bantahan macam-macam kan. Karena misalnya alasan, nah, tapi pun nabi khusus, lah dulu aja nggak punya hukum khusus. Ini yang melok nambahin itu orang. Paham ya? Makanya PR-nya Bapak sudah terjawab. Saya baca itu di kitab Bijan Kubro di uh, Istilah Madzhabil Arba'ah. Jadi kalau yang seperti kasus tadi, makmumnya ngomong saja. Mbah, dereng maos. Orang usah debat. Enggak nang imam malah balik mosok. Kok mau kowe kadare ra kadung. Saya suwe imam ini ruka jika nabi, kak madem kebrak, madem ngetan. Terus takok, betul tadi. Bangunnya pemilu. Lalu nabi kan madem ngetan, akhirnya ngungkuri kebrak. Misalnya di Indonesia nabi kan berarti madem ngetan, mengkonfirmasi hadirin. Berarti dalam konteks seperti itu imam harus langsung percaya, gitu. Omong debat, mau anak demo, makmumnya juga harus mengatakan sak cukup ya. Yai bareng mau fatihah. Contoh ganti surat itu bantal karena tidak dibutuhkan. itu sudah cangkem elek itu melebihi hajat. Masyur dalam kaidah pakai. Dalam kaidah pakai itu al hajat itu mutadaratun juga riha. Jadi sesuatu yang dibolehkan karena hajat maka sepasnya saja. Kalau susuknya sudah Lalu kue bisa uang jancok asu. Gue <laughs> balik si jancok asu itu pas. Itu gak haram. Bahwa atin, saya sayatum isu itu boleh. Tapi nak gue mana celeng. <laughs> itu harus di kelas main celeng sama asu bagus. nah sekiranya masih bagus asu, kemudian celengnya berarti susu. Ya? Tapi aku menidinya, gue asu, Gue curut. Nah nanti itu, Gue jadi kredit masih. <laughs> ya emang itu masyur di lama. La yuhibbu wal jaru bisu imnal qawli illa mangdulim. Allah itu tidak suka omongan elek, omongan misok. Dan itu hanya diberikan hak pada orang yang ini Jadi wong dipisoi kok rakuan, itu boleh males misoi. Tapi pas misluha itu pas, gak boleh susu. Tentu yang bagus ya paman apa, wa yang memaafkan tentu lebih bagus. Tapi misalnya tiba ngempet, jadi udun, males wae. Misalnya, bujumu elek, lu elek, berarti besok. Kenapa tidak goreng? Ujung elek, podo ae lah. Paham kan? Jadi nak misal iku oleh asal pas no. Misalnya asu ya masih asu, aja celeng. Orang itu, gue asu, gue malah kok celeng budi kedua <laughs> apa? Lebih buruk lagi, celengnya celeng. So, dari itu sudah nggak benar. Itu ya. pas no. Nah, itu dalam gak kaidah fikih masih ada darurat ya, yang mukodaratun bikotriha, al-majat yang mukodaratun ikut gitu. Misalnya saya nggak makan, adanya hanya arak. Mesir itu di Oke. Ada orang sereten Dia nggak ada di depannya kecuali arak. Kalau nggak langsung minum, sereten selamat mati. Kalau minum, depannya hanya arak. Maka dia harus minum. Sekedar isa gotul lukma. Sekedar untuk menghilangkan sereten. Pak sereten baru enak itu. <laughs> Kasus Misalnya kalau sun, alamangan mati. Anaknya baca ngasuh. Dan kamu tahu nak mangan satu kerat sedikit itu cukup nih daerah sing ono daging halal. Maka kamu hanya makan misalnya sak lukma, sak ya sak, sak asupan. Barang rasanya kok enak, padahal tidak menjadi syarat menutupi nyawa itu sudah haram. Maka aku pas sama. Nah, itu sering apa al hajat itu mukadaratun dia. Jadi kalau ada sesuatu yang halal karena hajat atau karena darurat harus pas, nggak boleh apa? Makanya tadi, misalnya imam tadi kira oleh, wah ini cukup tak ganti surat. Hati-hati itu orang imam milih, bos Pokoknya itu pas, dereng mau fatihah. Pun pulau terus nang. Kami jelas sujud jawi itu, dari anak ono wong sering sujud itu stres. Masyur juga nih anak. Kalau ada orang sering sujud jawi, karena setiap sholat dia yakin ada yang salah, itu dia was-was satu syaitan. Dia kena was-wasannya setan. Wadalika bil junun akrab orang yang waswas itu lebih bagus dikatakan junun ketimbang ngatiah. Ya, ya. takbir nanti nyampe nih wong tinggi atus nanti sak jeding lalu <laughs> sing nyucek aku pangeran ala apa sak jeding tak sak jeding tak apa mesti suci kan ora mesti padha-padha ora mesti suci ada sithik wae sementing ada suci <laughs> lho kula rene di kanca was-was iku nak wudu teng Anwar wudu teng Purun wudune teng laut Wes kamar marah, mau nguyup cawi sak cingke. Padahal banyune sarang keluar. Wah, dari skor. Wes ngoro yo cawi narum sak sarung tos yo. Jadi misalnya alat tuh itu dong, tak cukup mati sak sarung itu. Jadi balik di foto itu tos kabeh. Iku wadah ika bijunan akrab. Dari anak iku wadah ika bijunan akrab. Itu lebih pas dikatakan edan ketimbang ikhti. Dan itu memang nggak boleh. Misalkan waswasin karena masyur itu di kitab kita fikih waswas seperti itu hanya ngenak no setan, yufikus syaitona. Setan bisa tertawa karena ada orang tidak nikmati ibadah. Jadi butuh setan orang kalau ibadah itu tidak nyaman, tidak nyaman. Seakan-akan lali ini, lali ini, lali ini. Kalau ketika agak nyaman itu kan berarti nganggap ibadah itu problem. Nah di sini setan tertawa. Karena ono wong soleh, ono wong mukmin, tapi nganggap ibadah ini apa? Makanya kalau fatwa betul dalam konteks ini, konteks-konteks yang senang ngaji kulo. Nak was lu di demo makmum, berarti ada jamaat yang minal mukminin yang kita dengar karena mereka demo subhanallah. Bang, kalau nggak ada demo berarti aman. Ya sudah terus kan. Lah kok nak bersolat kok harus kita Bah, kok kita salah nih kono-kono. Wis ngono. Wis bareng wis gak Kalau pakai sah ada sholat itu lalu akhir tidak ada. Paham ini. Ya? Terus kemudian sak kedua itu dalam sholat sunat dia sendiri. Jadi ini jarang ya, sentral banget. Oke-oke kados bajuri, kados kitab-kitab itu terbit. belum menjelaskan ini. Kalau saknya dalam sholat sendiri, malah disuruh neruskan, Karena kamu tidak menanggung siapa saja. Imam Syafi'i dalam kitab Om ngendikan misalnya ada orang sholat sunat, dia tidak tahu jumlah rokatnya berapa. Ya sudah, dia seenaknya saja nanti main salam di mana terserah. Wong sholat sunat ora Tentu masyur terus Imam Imam Syafi'i mengutip dari kata Abu Dar ila Abu bin Mas'ud. Uh, dia pernah sholat itu lama sekali dindani pendere. Dia ya sholat ke biadur apa pokoknya gak berasar lah. Ah, kasus gak berasar. <laughs> Singkat cerita itu Sing daerahnya nganti bingung karena tabiin itu kan nganggap sahabat itu gurunya sehingga semua perilakunya itu dilihat nak ada hal tertentu yang perlu dipelajari. Masyur itu. Jadi dulu kalau sahabat sholat itu mesti jadi apa ya? Jadi pandangan mereka tinggu nanti jadi rujukan, apa? Tapi baru di dulu itu kok sholatnya tidak terpola. Iya, ini rong rokaat saya di papat, itu nek kok lima. Kadang salam, kadang itu. Itu iya, saya tak kuat apa. Mbak, ya abad dari Mbak, tadi taklah. Oh, coba. Jangan sholat tidak rokaat, gak roh. Lalu terus, terus sholat model apa? aku sholat. Agar nurung kepengen salam, ya orang tak lereni. <laughs> Lah ngoten jenengan raro jumlah rokaat, iya raro Lagi nawa ro. Jadi aku raro dari tapi pangeran. Lah kita ke sholat kan aku pangeran, nek sing tak butuhi ini ora wes. Lah ya butuh aku sholat ku sholat demi Allah. Lah wes besok ya wis apa aku ora barang. <laughs> Makanya Imam Syafi'i ikut ini sholat gaya bebas boleh. Maksudnya sebentar ya tetap normal sholat, jumlah rokaat itu gak penting. Masuk di malam itu. Sholat sunat setelah takbir dua rokaat dia boleh menjadikan empat rokaat atau enam atau apa saja. Sementing ramah dumitan lah pokoknya sementing. Karena tadi dari awal itu sholat sudah bagus. Buat kombinasi nobiwe tetap asal sesuai standar sholat. Jadi jumlah rokaat itu tidak mengikat. Ya, makanya masih itu riwayatnya Fatih Aisyah. Nabi kadang sholat 9 rokaat satu salam, kadang setiap dua rokaat salam, kadang empat rokaat baru salam. Makanya terus sama aliran macam-macam itu karena tadi dari sekian aliran semacam-macam terus sepakat tasawuf awal itu sunat karena Nabi ya berkali-kali langsung full langsung sembilan rokaat, tapi yang sering dilakukan Nabi adalah masna masna setiap dua diutus salam setiap dua tapi tidak ada seorang pun ulama mengatakan cara seperti ini syarat sah. Sehingga dalam madhab kita pun sholat duhur tahiyat ula itu sunat apa wajib? Sunat. Karena Nabi pernah sholat duhur gelenteng langsung sembilan. Nah, saya ini ngaji ini mana ada sentimen partai. Oh, yang Esa minna, ya lesa. Serai so ngaji kak. Raboh kok, penting sholat. Penting gak kerasar serkepen apa nah, rasa di harum subuh. Ini kasus satu barasar Mbak Sikur Zawalus Samsi istiwa. Tapi nah istiwa kan hampir hampir gak ada lah karena kita nggak nggak tahu persisnya loh. Kalau ini yang mau sing apa sholat sunat sopo. Rasa dilarang ya sudah orang lakon. Kalau <laughs> kalau rugi, larang-larang ngono rai-rai ini kira usah dilarang wis. Wong kok biasa ra dilarang ya ora ngakoni kok larang badia. Asar ora tak larang ya wis ora. Mungkin pun yang podo sore kok pantas wongnya kusuk-kusuk. ini pun nambahi sholat kandani dong, sholat bagi asar itu rawol. Rai-rai ini kira usah kandani. Tak jamin serah inisiatif. Aneh-aneh. Kalau serah potongan. Ya pokoknya aja sering gitu tau. Ini kan Dawi Abu Bakar kan tamamu sholat itu bisa diadai tapi bukan berarti setiap sholat sempurnanya kamu harus sujud sahwi. Makanya ditambah ya Mbak Senawawi. Sujud sahwi itu ya khina wujudi sababi sujud nalikane ditemukan sebab sujud karena kelil kauli kau jenis mindah rukun kauli an mahali sanging panggonane rukun kauli. Wadali kau temang kono ku ima ayakuna entawa nopa mangkulu mangkulu kurukunan kurukun. Sing dipindah kurukun. Au badon utawa sunat abad. Au hayatan atau sunat abad. Hayat. Farukno mongko terukon ya sujud itu sujud sapa wong lina linaklihi krono mindai wong lakon kamu. Tapi ya plus genti buatan sekedar sujud sahwi tapi genti yang dipindah. Dan misalnya saya sholat ngadeg harusnya kan baca Fatihah. Ya, saya ngadeg kan harusnya baca Fatihah. Kemudian Fatihah ini tak pindah pas saya ruko. Maka kiam saya ini tidak sah karena saya tadi tidak baca Fatihah. Fatihah yang di tidak menggantikan Fatihah yang ketika berdiri maka saya harus berdiri lagi baca apa? Fatihah. Dan nanti saya tetap sujud lagi karena salah meletakkan rukun kauli. Tapi tetap diganti, orang sekedar diganti sujud. Maksudnya rukun kaulinya tetap diganti, diganti rukun kauli. Maksudnya diganti rukun, bukan langsung diganti sujud. Awas kena salah paham. Imam Senawawi ini kayaknya nyongkon uang ngalim kabeh, tapi ra diterangno. Gue nang nyongkon. Jadi gini loh. Sujud sahwi di mana-mana itu tidak mengganti rukun yang ditinggalkan. Saya ulang lagi ya, sujud sahwi di mana-mana itu tidak mengganti rukun yang ditinggalkan. Tetap rukun yang ditinggalkan diganti, diganti dengan rukun maksudnya. Paham ya? Setelah itu terakhir kalau mungkin kalau gak setuju oleh sujud sahwi. Tapi ini tetap tidak mengganti rukun. Jadi misalnya gini ya, saya sholat tidak baca fatihah. Atau saya sholat tidak rukun. Kemudian setelah sujud saya ingat kalau saya ada hukum. Ya saya harus berdiri lagi. Pas sudah berdiri gini saya terus hukum. Ya sudah terus itidal normal lah nanti tak tambahi sujud. Atau saya sudah sujud lupa ada baca fatihah. Atau menempatkan fatihah di tempat lain. Nah, itu maka saya tetap nanti yang ngadeg lagi baca fatihah. Setelah sholat mau selesai, sujud saya. Ingat ya, terus yang namanya rukun atau wajib itu tidak tergantikan oleh sujud Jadi, Harus diulang. Paham ya? Kemudian dia nanti sujud sahwi karena salah letak tadi. Tapi tetap rukunnya harus diganti dengan rukun. Kalau lagi rukunnya tetap diganti dengan apa? Rukun. Orang kok pepeh lali rukuk, suka rukuk, baru itu penting diganti sujud. Iya. Oh sembrono, ora ono macam ulama. Wong stres ora Kok enak di mana-mana ya kayak di bab haji. Bab haji kan faruk nulai baru hadam. Jadi yang namanya rukun haji itu tidak tergantikan oleh dam. Ya, harus dilakukan. Tapi kalau salah dalam melakukan rukun ya diganti. Nah nanti dalam kesalahan ini boleh diganti dam, tapi tetap rukunnya itu diganti rukun ya rukun tetap diganti. Wah, wong diutang, orang oleh istighfar orang. <laughs> Jadi ya sahur sih, enggak istighfar, mukanya orang terlambat. Paham ya? Ojo kok tobat. Oh, tobat itu istighfar. Ya nah, tobat itu ya utang nyaur sembrono. Istighfar hubungan. Faruk ngomong kote rukun ya iku ya situ iku situ sapa wong minakri krana mindah rukun kauli melakukan kelamun. Wal ba'du ta sunat abad iku ingkang ana lamun ana wal ba'du tasahutan tasahud. Awala ingkang awal ya kada leka mengkono-mengkono sujud Amal kunut ana pun te kunut fa inna qala. Mongko lamun mindah sapa wong ing kunut dikos iklan ni niat nakal ya saja mongko sujud sedoyo. Afiko si zikri utawa kelawan niat mau eling pangeran tok kala mongko ora. Misale kira kunut, donga kunut tembok waca pas sujud. Niat temu iku wis padha wae, mau ya donga saiki yo. Lha iku yo ora apa-apa. Tapi cuma praktek no, dianggap ke NU, ya paham Ditangkap pakai presiden. Mereka sholatnya orang apa? Kunutnya aneh apa? Kepaliran. Ini oleh wae, mergo kunut iku donga. Lah donga paling mandi kuning, sujud. Terus kowe kreatif orang pas kunut ra donga, pas sujud donga mandi gimana kae itu api. <laughs> Iku bingung no wong, wong alim darani batal ra mungkin, pancen mahal doa iku sujud. Orang ngamuk ya orang mungkin ini jaga aliran. <laughs> Mulane jadi wong alim repot foto sangan. Ora ne ra alim, nyare repot. Kan gak mungkin wong alim darani sholat batal. Wong sujud donga kan ya apik. Semuanya dungo sujud itu panggonannya. Tapi nak dungo biasa apa masalah. masalahnya dungo kunut ini sensitif ini. Ini sudah identitas tertentu. Jadi hukum sudah identitas publik itu kasus. Ayo saya kita beda itu, mana sujud tapi tau aja jawab. Apa? Saya nggak butuh kunut di kasus nongkrong Sujud ya. Gue dungo kan? Terus kayak dulu ngomong oh, mah ini iman saja, Wah ini iman. Kira-kira difonis aliran sesat. Kira-kira. Ojo sak loh, sak kula ora nih wong. Sing sing sak kowe kuwi lho maksud. Sing dengan sedikan lho. Oh, orang, dong. Kamu yang udah ambil wah seru tenan ya, Tapi kayak wanita darah nih bakal. Bukan mungkin, orang sujud itu panjang gone dungo. Ya, tapi itu ini, lho, ini mau cerita peke. Kalau sebagai polisi syariat tak tangkap. Dan Kapolri ini kon nangkep. Aneh, kenapa? ya jadi jadi nak ono wong tidak kunut ning sujud tapi kok niat dikir ya ora usah sujud sahwi engko piye-piye. Sujud itu ya gue dungo. Tapi aja lakon ya. Ini mau cerita ilmu. Amal kunut, Pak Inna kola bikos dia ya saja ada. Au bikos di zikri. Alah, ya serasa bolo-bolo. Alim debutan, malah fitnah. Wal hayatu te sunat hea itu la sidu ra sidu sapa wong dia nabi ya krono mindah sunat hea illa surat kecuali mindah surat. Nah, itu butuh sujud sapi. Misalnya, normalis surat kan badal Fatihah. Ya, normalis surat kan gagal betul kok yang kayak mau surat C, pagi mau Tapi ya mau kira-kira langsung di demo kan. Jadi oleh apa yang mau surat C, mau apa? Fatihah. Tapi kok sujud? Tapi saya yakin kena langsung Fatihah ya di demo dong. Subhanallah. Kada kemungkinan apa tangi kefaedah sobat sih Ahmad an kau Wa tamamu saumi ay eh, saumi Ramadan iku bisa dakotin Utai sempurnane poso, tegese poso Ramadan bisa tato istri kelan nglakoni sedekah fitrah. Ini Imam Nawawi rada aneh, Sen Nawawi lho, Imam Sen Nawawi rada aneh. Ulun kadang repot. Mulane ngaji sing syukur. Ulama itu tetep ana aneh. Alim-alim ulama itu ana aneh. Imam Ghazali ana aneh. Mulane ya kadang dikritik sampai sarah-sarah ya. Tapi aneh ulama itu dari baru. Orang kaya anehmu. Anehmu itu dari fitnah atau stres atau bingung. Lo gak ada kitab Oke tapi di Karang Wali. Jadi ya lucu. Oke tapi di Karang Wali. Iku dukung ulama sing nak sholat lali. Saya gak lali gak sering. Ya. wasir ruhu masyulun bila. Kan ada pertanyaan. Kenapa Rasulullah yang kan kalau sholat lali kesannya kan mikir duit, BPKB, mikir utang macam-macam. Sampai sholat itu tapi nyatanya Rasulullah lali. Padahal Rasulullah kan gak mikir BPKB, gak mikir pusat. Nyatanya Rasulullah lali. Jadi ulama sing wali mau. Kue ini para nabi nak sholat lali. Mergo siruhu iku ma'awo. Atine nabi iku ma'awo. Rukung atine nabi masyhulun billah akhirnya syagolahu anwiri. ghairi. Menyibukkan nabi dari yang lain. Termasuk lali nade makmu. Akhirnya apa itu? Nah kacau ini sing corowong wong fikih jenenge lali cara wong tasawuf jenenge istighraq billah karena hidupnya habis untuk Mulane wong ngaji kuwi mbek ulama. Kula niku ora wis kecelok kiye. Niku tesis sinau kitab tasawuf terus nganti sani. Biasanya tak jadwal yo nak isu pas fair pas tesis sehat terus ya. In nonton sinau kopi. Kopi ku ora ilmu degade, orang ilmu cangkem elek. Ilmu kopi ku kadang cangkem elek, ora hukum ora. Apa? Kita cangkem elek menurut. Tapi nak kue loh ya, nak wong lama jarang ngendikan, nak kue jangan melek. Nah, misalnya kita beda ya, nak iso jawab. Enggak tak daftar wali kan iso jawab. saya <laughs> Mustafa juga terkenal, ramah iso gitu. Cuma ada yang lumayan di sunnah Rasulullah, jenggot. Jadi sunnah Rasul penting wali, itu paling penting. Ono pitik ditabrak mobil lah, sepeda montok, Kejet-kejet, wes buk barulah mesti mati. Ini sering terjadi. Ayo, coba biasa mangan itu. Mesti agak sini gitu. Itu jago budi ya cilik, nah cilik mesti di baro mati. Jago budi. Sing jatah mana kipan to. Cara mbok baro mesti mati. Terus mbok sembelah itu halal to ora? Jawab cetak-cetak. Beda. Haram. Haram ki Mas. Lewat aku. Tenan mergo haram kok. Gak liane liane, orang gak sing ya jawab orang orang nak tersangka orang Wes kecil-kecil. Terus mumpul-mumpul kejar-kejar terus sekarat. Kowe ngenteni Israel terkotok, pokoknya. <laughs> Ayo coba. Biasanya umumnya umumnya dari sebelah apa di barang mati umum jago loh jago. Sebelah lagi ya, pun ah, ah, enggak aku yakin. <laughs> Dia ini muni mati berkurang rapi Nah umumnya mati lah. Sebelah itu, Nah, kudu kok bodoh. Kalau <laughs> Kalau nanti dicoba pengiran yakin. Kalau niku niku Pak Gaduh. teng pandangan, masih ada motor tapi anakku. Kuat korup itu di tabrak mobil. nengar aku ya pas tikungan patang gede badhe tengen gila. Orang itu mau cari cerong itu aku aku. sedikit iki lah apa Padahal pangke pas gope semua. Angin udah gitu. Kalau kan aja Nak daerah mereka kan kiai model belah orang pati pria. Cangkem wis kok besok nek Padu bang kok sebelah. Yo iya, yo iya, sebelah sebelah nak kira apa-apa. Mohon kula terangno. Karena tadi ada ulama mengatakan, "Iku eh, kok tenan ini cangkem elek ya. Cangkem elek tapi penting." Iya iya sing darani nyembelih itu adalah menghilangkan nyawa. Selama ada nyawa di situ, maka nyembelih sah karena dianggap penghilang nyawa. Artinya kalau nggak disembelih, mungkin kejat-kejatnya sekaratnya kan satu jam atau setengah jam. Gara-gara disembelih kan mempercepat mati. Berarti matinya karena disembelih apa? Karena jatahnya mati. Tetap karena disembelih, karena kalau nggak disembelih matinya nunggu satu jam. Dari keluarganya teko gue bilang. Ya, Berarti sekarang sebabnya mati karena disembelih apa karena ditabrak? Karena disembelih. Dalam konteks ini tetap karena disembelih. Ini boleh ulama sing kampangan. <laughs> Tapi ada ulama sing model sok ikhtiar. itu kan radi sembelih lapis kayak sing ghair mustaqiro. Dia punya karena ada harokatul matbu hayat mustaqiro, songgo. Wong ini baju kan bulat. Ono hayat mustaqiro, ono hayat harokat matbu, ono sing harokat rapati matbu. Sekarang pertanyaannya matematisnya tadi. Kalau nggak disembelih kan bisa saja mati satu jam lagi atau setengah jam lagi. Sekarang faktanya disembelih sekarang. Sing ini semua. Sing nyembelih dan sing darani nyembelih ini kewan urip ditorikin syar'iyen yaitu dengan di sembelih. Makanya adanya ulama yang mengatakan itu salah. Apalagi nak jago tadi ya. Karena minta cilik kok dibilang-bilang ini lah lopon. Nah. Masalahnya kadang yang nyata itu wedus. Keluar kan modok sarang. Kowe oh, cek eling sarang sing mong kampung-kampung. Juga sepen wedhus. Dusi sopo. Gampang Gusti Obra, engko nak kena truk. Wabrak. Wabrak kan jejet sebelah. Lu sing duwe kandhani iku matur nuwun. Pak, kudu sing kudu sing sarang nanti jol. Tak perlu matur nuwun, James. Matur nuwun kok jenengan sebelah oke kehilangan wedhus. Oh, dikai separuh sebelum. Nabi teh malah itu wedus. Yang bisa bisa saya. Kata apa apa? Lalu ini bos kayak wedi haram. uangnya medit, gus gak ngono gak kasih. <laughs> Ono hukum halal haramnya ada medit orang itu. Raya pak Nah, Makanya di Bajuri itu di sarannya takrib itu ada beberapa kaul yang tentang harokat hayat mustaqiroh dan harokat umat. Contoh yang gampang lagi adalah ini singkang kemelek. Sekarang ada bayi lahir sama sekali nggak pernah hidup, lahir langsung mati. Itu disolati apa enggak kalau di daerah ini? Hah? Yakin sunat apa yakin wajib? Loh enggak, nah disolatinya kan enggak. Ketika disolati yakin sunat apa yakin wajib? Yakin sunat ada orang Lo tidak dipakai kan jelas. Yang wajib disolat itu kan sing yastahillah sorikan. Dia ada hidupnya. Meskipun sedetik. Gitu gitu. Karena sing diarani sholat jenazah nyolati mayit. Sing diarani mayit itu tahu terus mati. Makanya yang nggak pernah hidup sama sekali tidak wajib. Justru tidak wajib loh, tapi boleh. Saya ulang lagi boleh. Asal sudah filkotul adami bentuknya sudah anak adam kan sunat disolati. Tapi tidak wajib karena sing darani sholat mayit nyolati wong sing tahu ure, mulai darani mayit sing tarif mayit itu. Tahu ure, terus mati. Eh mana yang kemelek, berhubung atau mati, jenenge gak mayit. Jadi tangkem kemelek, mukit atul lah gue sepotong daging. Sing lucu fakir kadang ngerti kan. Tapi ibu E tetap wajib mandi jinabah atau mandi besar. Kenapa orang melahirkan kok wajib mandi besar? Iku neng fakih-fakih kuno no bab mani. Mergo li anal yang pun mun akidu. Mergo anak yang mani kental ngono ae. Malah yang mentul wajib adus kau wae enzal. Oke aku ora siap Saya Saiki uang metu mani ku wajib adus. Lah saya saiki jadi anak mani kental ta mani. Mulane wajib adus. Perkara nek agak wa mani yang pun adi akidu. Mergo anak itu wali sing mani sing adus mbak, bahkan rumah-rumah itu. Nah, pakai seperti ini itu menurut saya tidak mengikat. Hanya tidak mengikat ya sudah kita lakukan, tapi alasan yang disebutkan ulama sama belbonoat. Semua priayi rahasia perungu. Tapi ini ilmu. Logikanya tadi, kunci pertama yang menjadikan mandi tidak itu memang mandi. Orang junub wajib mandi, meskipun tidak jima. Misalnya orang mimpi keluar mandi dan nyata-nyata keluar wajib mandi. Tapi yang terima, injal maupun tidak injal wajib mandi. Sekarang kalau anak keluar dari ibunya, wajibnya mandi itu atas nama apa? Biasanya kiai-kiai desa kan mau, wah jenenge nifas, nifas itu wajib batu. Tapi nak sarah-sarah diterang no pak innal walada pun mun pun berkuah anak itu anggap baik kayak mani sing. Ya kan Mustafa ya mani sing jegotan berarti. <laughs> Pokoke terus dot Ya masuk akal. Nanti ini disolati. Misalnya bocah lahir mati. Ya disolati, ya bela disolati. Kue yakin wajib tak sunat? Lu tak ya kok ngeper. Kok barani wajib, alasan wajib kok. Kok ini rata urip. Darani Islam ya rata urip. Darani kafir ya rata kafir. Ayo, Alasannya apa? Barani mayit ra tau urip. Sing darani mayit iku wong tau urip. Ya fakir pikiran iku wis karu-karuan. Jadi rumah lagi fakir anak saya nawawi. Rumah lagi udah siap. Itu mesti kayak kaget, fakir itu mesti kaget. Nara kaget ya goblok berarti. Mengenai bebo kaget paham ya. <laughs> Watamamu saumi utai sempurnane poso saumi Ramadan ku sedekah fitri lan sedekah fitrah. Qala wa ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am. Kula maknani nganggo pakai niki ta pakai sing lazim. Mirah. pakai niki ta pakai sing umum. Sing iki yo. Sing umum saya sing umum bahaya kita sing. Umumnya kiai sa Indonesia malah sak dunia termasuk Mesir biwe sak dunia. Nah, mana ini? Sing umum. Loh wa alal ladina lan wajib ing atase wong akeh yutiku nakang ora kuat sapa ladina dadi wa lam ru ing saum wong sing ora kuwasa poso meneh mergo tuwek utawa lara meh mati fidyatun te wajib bayar fidyah la fidyah iku badale rupane to anu miskin yaiku ngekek mangan wong miskin maksudnya miskin wong buta ora miskin sing nganggo KTP nganggo peresmian lurah iku boten nalika <laughs> miskin jarak miskin kok ditokno Darah miskin itu uh. kan saya ini gampang masuk ke sepeda motor ninja, Kodon yang kurang jauh top. Kurang miskin itu kan. Miskin miskin ini miskin tenan loh ya, orang miskin formal. Nah, miskin formal kan akeh sih suka Cuma untuk orang Miskin ini miskin tenan ya. Wes ini setuju ya makna dulu ya, lazim ya. Orang yang tua nak poso kok tambah loro niku boleh gak puasa diganti bayar ya yaitu memberi makan orang miskin miskin asli ya tambahin kok miskin asli Ya, asli itu panjang ya butuh tenan orang kok perkara legal formal untuk tanda tangan apa miskin gitu saya Senawi ini buat domir te domir, fi yutiku nahu ing dalam yutiku Nabi rojiun bani li fidyati maring fidyah. Di anahu krono saat temri fidyah mustaqat bimun. Iku domir sing dhisik terus kata yang Derajat. Mereka mudal minggu. Wal makna te ning ngene. Wa alal ladina ing atase wong akeh yutikuna kang kuwasa sapa ladina kuwasa al fidyata ing fidya. Sing gua kang uti fidya to amu miskin makani wong miskin. Dadi wong wis poso lah. Tetep wajib bayar fidya. Aneh kan? Wong wis poso lah, dia ya tetep wajib bayar fidya. asal dia ini mampu bayar. Cuma dari saya nawawi wal muradu te kang dikersakno nato am sanging pakanan sodako, fitri ku sedekah fitrah. Aneh kan? Gak maksudnya ayat ini tiga dalil sudah kau fitrah aneh gak? Gak tau kerumunan gak? Nah iya mulai ngaji tau kerumunan. Ya aneh kok? Jadi ayat ini tiga dalil wajib zakat fitrah. Tapi boleh tuh lagi dalil. Uang sing mampu zakat fitrah senajan tau wis poso tetap wajib bayar fitrah. Ya fitrah itu mana nih zakat? Ya, dari nawar Boleh tuh. Gak jawab orang usah mesti rasopan. Boleh toh? Pasti gak lazim toh? Pucat kadang orang usah sok sopan tapi gerbang aduh jujur ke aku. Boleh toh? Iya. Kok alat sampai sana ampun Amputune dari pejabat ditangkap. Li anna wa karena satu nama taala iku dakaro nyebut sapa wa akim melaning ulama kuwi macam-macam. Li anna wa karena satu nama taala iku dakaro nyebut sapa wa taala di ayat ila ayat akibal amri sausi perintah disyami lan puasa. Kama amara kaya oleh nyebut oleh merintahno sapa Allah taala kita biratil iki kelawan bulan baleni utawa ngakeh-ngakehno jumlah takbir sedikit akibal ayat sausi ayat asani nanti <laughs> gak kabeh gitu. Ulama ku aneh lah yo dia alasan yo Padahal aneh tetep dia alasan. Kama fil fatil kobir kaya ing dalam kitab fatil kobir. Ternyata anak Imam Nawawi ya anut. Jadi anak itu ya di guru. Gurunya anak ya melok. Tapi anak itu nak wong soleh ini luar biasa. Nak wong goblok ini stres. Jadi ono ilmuwan aneh kok instin gak tau wadus. Wong ini jenius. Tapi nak gue goblok terus rata wadus darah ini stres. Padahal podo aneh. Jajal kowe rata wadus. Terus gue terkenal alim alama. Wah ini jajal Kalau bahasanya dewi. Toke anak kiai lah, salim lah. Ngus tarife jare. Wate aneh-aneh, rana kiai goblok. Nemu kamatku, kira-kira ndaren jatah opo stres. Jadi logikanya logikane nawawi ini Ayat ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum lalu terus ayamem. Mak dasar terusnya terus walitub nil iddata walitukab biruwaha alama hadat wali tukab biru Alasannya masuk akal. Setelah perintah wajibnya puasa, kan ayat ditutup dengan wali tukab ala alamahajar. Supaya kalian membaca takbir kepada Allah. Membaca takbir itu setelah puasa selesai apa enggak? Selesai. Kalau selesai disuruh baca takbir, jadi takbiratul aib, maka setelah selesai juga diwajibkan bayar fidyah. Jadi aneh udah mikir. Tapi sesuai ketemu. Aneh itu masuk akal sih. Terus rasi aneh kan? Ya, jadi kan wa aladina nahu kan rentetan paket perintah poso. Perintah poso itu ditutup dua. Setelah selesai poso, satu dia, dua takbir. Karena ayatnya ditutup duka biru woha alam aja. Makanya kata beliau kama amar ta'ala bitakbiratil id akibal ayat Asani ya maksudnya ayat kedua dari ayat tentang tua, orang kedua dari surat Baqarah dari legal kita bocah kok diwarai ora pinter-pinter maksudnya ayat kedua soal tema poso mau lo ayat pertama kan ya yuladin amaru tiba alikumud ya maksudnya ayat kedua mulai ayamam maju terus itu mutong lah bukan orang bambang. Lah pinter-pinter. Tak ulang kurang tahun. Tapi apa rapi pinter kok malah nyanyi kiai ini. Tapi aku saya ini seneng. Tapi tak bisa no. Kon mojo golek ini Daripada dijajal di ini sadar ora apa? Dijajal. Masa akal saya kira. Ya jadi Allah pertama ngendikan kutiba alaikumus. Iya, terus ditutup Kue nak bar kon Eh, oh nak ngono, nak bar ya kon maca apa kon nglakoni nopo? Fitia. Jadi Allah menutup puasa dengan satu fitia, dua dengan memerintahkan takbiratil eh, akibal ayat asania. Jadi tahu ayat. Maksudnya sania dari tema nopo? Orang kok sania sangko surat mau buku lagi kalau kita pula Kalau ini beposo Padahal ayat kedua Wah, tak orang ngaji marah ini goblok kalau gue marah. terus no ya rapo. Rada aneh kalau ini jangan aneh, jelas aneh. Kau mau cek kitab kowe orang orang nonton tinggal ini dia kan. Umumnya kan wa alal ladina itu kan tiga dalil wong sing haram atau al harim azamin wong sing wes nopo lumpuh atau loro sing berat gak usah poso tapi diganti nopo. Atas ibu kulon nggih sering nak gentos ibu kulon nak poso biasanya nggih kadang lima dino kita fit di poso sekali gak poso di pulau bendino kok ya, karena logikanya tadi meskipun nanti kemungkinan sehat dan bisa poso ngendikan ulama-ulama itu untuk yang sepuh tidak usah dibayangkan seperti itu untuk yang sepuh itu gak perlu dibayangkan apa seperti itu kecuali nom kue ini kan nom misalnya pas poso loro ya tetap asumsinya nanti bisa poso kan kemungkinan sehat lagi kan tinggi ya guru tangis sebar kan udah sehat toh mau loro itu rapi fisik kok asli nopo psikis kan rempete dok diintias ini kan Terus jelas wis rasa dibodohi. Kayak ora roh ae. Aku sering disuani wong bingung-bingung. Jangan kok sehat. Lah aku mikir tuh. Ya kayak susah, mesti tercerita. itu macam-macam, rata-rata kasus. Kasus ekonomi rata ya, tapi ya apik loro bende kafaro dosa. Lah kafaro mulang ora. Wali ora. Apa kafaro enak ora? Wis iku solusine. Istighfar ya ora gelem. Sudah kok utange wae akeh sudah. Pengiran wis pinter dilarakno suwen. Tapi rasa dungo biasa. Maksudnya kayak ben roh kabeh awal dilampai Allah main, hikmah. Ngono tok lo ngelingno kafe kabeh dilampai Allah iku ono. Kafaro paling efektif kan. Ada sing wato iku ngiling dosa mau sithik sing seru. <laughs> tapi kayak tapi bakat rawong soleh loro nemen tambah ke, akeh. Mergo tambah reso tabat tambah keluargane terlantar. Wah. Mergo ora keramat ora sing nilii. Loro loro. Wong soleh ono loro keren. Sing nilii wae Serasa loro, ora nah, <laughs> Istighfar ya Kang istighfar oh, jajal. Mumpung rok loro yang mulai kok dalu latihan istighfar. Jadi ya Allah kalau istighfar mawon timbang loro malah sih. <laughs> Nak kula loro ora iso nyaur utang, bojo kula nggih napa? Rakan pun ikut kula genti nopo. Ya terus gue kudu agak terus Gusti gini, gue keluar agak bakat kiai, penting mandi. Lah ora mursyid kok istighfar gue sebenernya aneh-aneh. Wah, gue senudon, Lo kaji Nabi itu unik, lo nabi wong awam itu unik. Kaji Nabi itu tahu ketemu sahabat ya. Kami lah jadi wong awam tahu ngalim. Nah, nah awam tak kayak paket awam. <laughs> awam ya gampang. Tapi orang niat loh, lo ya. <laughs> niat paket hemat tuh. Ada orang itu habis dosa. Dosanya elik banget. Mau oh, kok elik rambut tak cerita. Lumayan gue mau delok tok. Gue lumayan luwe elik timbang delok tok. Terus cerita. Ya Rasulullah tadi jalan rawang ayu ngeten Tapi ra nganti zina juga, gak nganti zina, tapi guling. Orang ya ora nganti zina tapi lo tau. Besok itu tafsir nabi nabi mas. Terus Nabi jawabnya lucu. Dia mau sholat jamaah mbak aku. Iya, yo sih cukup. Soalnya nih, ini paket paket imam ya, paket awak. Ono pasti gusti nabi kalau bar ternyata, Ya nabi jawab. Wes ngono tok. Kon dulu. Ayo dungo tak warai. Ya masyhur sing kula aja jane Allahumma maghfiratuka wa sa'u min dzunubi wa rahmatuka arja'in timi amal. Sekarang mau coba telu. Wis mau coba telu. Ora orang riwayat lu satu, ping telu tok. Wis mau coba telu. Wis kum faqat ghufira Kum faqat ghufira lak. Ono sing maca faqat ghufira tapi sam. Wis wis Jadi pakai awal lu. Jadi kayak agar telu ya awam malah. Nak wong alim enak agar mulang ya 100 10 malah enak meneng. Wah, wong alim langit bumi wong respon kuwake. Wis masyhur hati sih. Wa innal alima lastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta kitan. Wong nak alim iku langit bumi jalur sepuro nganti iwak sak sepuro jalur. Lan kula jarang istighfar manfaatno hadis niku. Lan aku emang lho niku ora urusan sombong, urusan iman mek hadis Nabi. Kok urusan sombong goblok ngawur. Aku percaya tenan aku jauh nabi ku hak. Cuma saya ini golek hadis buat intal muta alima kok orang ketemu. Hadis CKP buat intal alima sing Saya coba aku golek riwayat sing buat intal muta alima. Saya belajar, karena itu mau ono, ya kowe wis mlebu riwayatnya hanya ya dua wa innal alima sama wa innamu aliman nasi al khairah jadi hanya dua riwayat yang sama-sama menunjuk orang alim orang alim tok itu sudah berat ada riwayat wa innamu aliman nasi al khairah dan orang yang mengajarkan manusia kebaikan itu setelah ya lagu man sama samawati yang kelar dimintakan ampun oleh orang yang di langit oh, itu jelas termasuk Jibril minta papan atas mungkin mustajab waman fil ardi termasuk wali abdal wali kutub uswah dan terus atau kita fil aman kok aman ini lah di paket awam apa paket alim apa medium nah kalau medium itu ya semalam ya minimal tuh 100 kali ini di awam ya gampang pulau yang melok awam pulau sering mau jadi niku ada jalur yang mau jadi niku Wah, baru itu mau jadi niku kadang mau jadi di kamar tidur di mau Uang bolak balik berarti istighfar, ora tau kasus. Maksudnya gara-gara nih. Niki kalau tak habis bina, kalau nu sering tangis tengah ini gue berarti istighfar. Ya tetap istighfar prakteknya karena saya sholat dua rakaat kan pasti ada istighfarnya, ada rubi firli warhamni. Tapi kalau mau istighfar suwi-suwi, mesti terus seling, mesti pasti kono hukum sing janda. Sing aku yakin, kue ora iso. Gue yakin, aku yakin. Orang kok tuh gue yakin. Aku yakin. Terutama misalnya ini bab haji ya tentang haji. Misalnya mikot songkot jeda itu sah tau Terus ngambil jam tangan sing ono jahitan itu sah tau Apakah jam tangan termasuk pakaian ikhram apa enggak? Apa kiasnya itu pada pakaian ekrom apa pada tas? Mulai itu tersiksa, hampir tersiksa ya akhirnya sinau uras itu. Saya kita berdiri orang ekrom itu kan nggak boleh pakai pakaian berjahit. Kategori pakaian itu apa coba? Dia kan gak tahu tersiksa. Mereka kira wong alim. Ayo, kategori pakaian sempak jelas pakaian, orang cekak teman. Sekarang sing nyakang, sandal misalnya. Ah, makanya jari Imam Ghazali, wah, pokoknya gawe nanti. ora sok pikir teman-teman, delok amalun nas. Delok nopo. Umumnya pakaian sih dipikir ulama melidisi yang mau pakaian putih sama putih itu gak berjaya gak no sandal. Saya kan tak takut. Kulo ngerti, kulo rek wis kecelok wong alim. Iku pas kaji dari anak bangun sampai gelok sandale bangun Mun, saya-saya sing alim-alim, beberapa wong alim sing gak saya tak gelok Rata-rata sandalnya juga berjaya. Nah umpomo berarti pakaian lu gak no sandal. Terus kemudian sekarang eh nopo Mas Gor misalnya satu minta kok. Kulo niku menangi era kiai-kiai kuno kiai misbah iku nak nganggo minta kok ya minta kok sing berjaya. Saiki doa kek nganggo mboten nggih jem niku kan belas berjaya to. Saiki mulai doa kek mromosekno minta kok tidak berjaya. Nah kalau kula hari repot, berantok berat no umat karena nanti itu nak mbok turuti sesuai suwe sandal ya orang berjahit gak oleh nganggur jam tangan sing kalep. Mergo ana apa? Lan kula nu rada nekat di disuruh pangeran ketika wong do nganggo nom sabuk sing gak apa. Kula nganggo sabuk dhisik model kuno sing ono jahit. sebab itu, semantep pangeran Gusti niki spekulasi ta. Sing penting orang ana gerakan apa wajib gak ber Jadi uangmu nak harus ditekir ngalim, itu banyak repot. Malah pulau lu repot. Pulau lu rakop berpikir duit itu rakop. Untungnya ya kok urep kan. Mereka tersisa. Misalnya saya berdean ini. Kayak nak wari caranya jadi uang alim. Justru kalau ngaku itu ben gue jadi uang alim, ben caranya. Paling gak iso ibu-ibu. Misalnya saya ikhrom. Saya orang ikhrom itu boleh nggak saya motong rambut atau buku? Nggak jawab saja. Nggak boleh. Lalu setelah saya mau tahallul, saya mau tahallul setelah sa'i misalnya. Saya boleh gak motong rambut saya sendiri? Bu arani ra terus wayahe. Tahallul, bu arani oleh piye dene? eh Kira tau bingung ngono to? Mergo ra alim, dadi wong alim penak. Dadi pos pokoke penak pol aku tak pokok cepena iku pol kuwi. Mas umroh haji ra wong awam-awam kuwi. Irine ku gak beban yo. Aku sampe ndonga Gusti kula kok ora ngono bisa. Dadi tengah itu. Iya, jadi haji kok pariwisata, umroh kok pariwisata, jadi bareng-bareng tak halus gitu. Ibu, lah kalau romo ngalim sing was-was aku rasa seneng. Dek juga peta halus golek uang sing halal kon. Yuko. tapi tak pikir sing halal lah mantan <laughs> Mau Mukrim sing dhisik. <coughs> Kira kira sama sing jukur. mbah lho Mustafa iki mung sah ya ora <laughs> dhisik ikrame <laughs> ora ora. Kowe pas jukur awak mau diwet sama ta Yang Tiang senese pas ikram tor. Ayo jawab. Aja bodoni, aja bodoni. Ayo coba. Pas ikram kok koncone. Orang-orang anak sawu wis tak golekno sing sah itu Sok sufi. <laughs> Lah iya pertanyaannya adalah berarti kue ngongkon wong sing lagi eh kamu kon ngetok rambut kan? Oleh kan? Mesti oleh mbok lakoni itu. <laughs> ya wis nek mbok lakoni saya ngomong mengenai menurut Ki Haji Mustofa Tapi ini ruang kaji kaji cilik, umroh kaji apa? Kaji cilik. Kaji kajinan. Saya tuh punya pengalaman di gitu, Masyur. Akhirnya boleh ini kita itu. Akhirnya ketemu termasuk termasuk di kitab Said Muhammad yang kitab Al Hajj Fadl Ibahkam. Sampai kitab kan khusus. Ternyata Said Muhammad juga punya keiskalan yang sama. Terus ditulis tulis. Wa yajuzu halkul muhrim lil muhrim akhon. <laughs> Jadi wong muhrim ya oleh tok rambutnya muhrim sih. Kok mau, kabeh wong alim mesti tau tersiksa. Jadi mau tersiksa nih Wong ihram ora oleh ngetok. Lah saiki piye-piye bar sa'i dene kan ku piye orang tahalul awal. Nah orang tahalul awal dene kan ora oleh ngetok. Padahal sana tahalul nak ngetok. Terus orang pertanyaan meneh, aku Rasul Muhammad ya sakit, wong alim sakit, maksud suge terkenal tetap sakit. Aku saat aku ya sering tersiksa ambek pergi aku mulai sekali bersen Muhammad, lu yang tersiksa menang ditakok sak dulu. Aku sing takok wong gue kagum gue ngene bingung, meneh sing takok wong sak donya. Saya tak ibu mana misalnya. Wong bar haji, tahalul ya, misalnya bar sa'i, tahalul awal ya, lah. Terus moro tukang cukur rambut. Ya, mana ya, moro tukang cukur rambut, dia dia dia, ya, nih orang tunggal dia. Ya. Apa gitu? Tunggal ya, Tunggal dia orang. Iku sedurungnya dicukur kan disemprot, tapi sabun, spray, pokoknya pewangi. Itu hukumnya gimana? Kowe ora tau mikir. Tapi aku ngomong aku awam cek penak ya. Dadi aku barbar bar tak kalung iki aku. Aku ikhtiyat iku wedi ngebot iki mate kanjeng Nabi. Ikhtiyat lho, api hati-hati wedi ngebot iki mate itu. Ora ikhtiyat aku kadung alim, rasonan sono kan yo ora iso. Akhirnya aku ngowah, ngowah bapak tahun. papa kok gak tahal sungkok kowe sel. Wong kowe ra kena hukum badan. Kulo niku umroh bapak tiga bener sekawan. Singkat cerita nu tenang di isu itu aku urung tahalum bar setengah itu kan pulau batu sa'i sekitar setengah empat setengah empat dini hari. Singkat cerita ngenteni setengah enam itu ngenteni tukang cukur apa baber. Baber sobek. Ternyata tenang, Pak Pur. Neng ngono iku sedurunge dicukur disemprot. Aku ora melok, aku ya antri, nah, aku wis dake? Mergo nek kancaku sing awam wis kena hukum. pengiran ra mentolo lah ngukumi wong awam ora mentolo. Aku yakin wis wong selonang-selonang entek dhewe akeh terus gak mikir, dadi kan aman. Sampai kancaku gedul udah dua ngalim. Mangger ono salat batal kok ingkana aliman anidan. Nah alim jarak batal, nah bodoh gak batal. Kok penak dadi bodoh. Mereka agar batal aku kepikir aliman. Jadi ketua dari wong alim rekaman kena hukum aja. Iku ya orang sing kelakuan ini gue tiru. Itu akhirnya juga dibahas oleh Syed Muhammad Habib dan orang-orang alim. Dibahasnya begini, jika tapi Sewis kadung awam terus nawam ya, tapi nak kadung tunggu ya nyoro gini. Ini rada berat. Jika orang yang ekrom yakin setiap di beber, sob ya beber itu, ya, itu kok mesti tiga ininya apa itu? spray apa pak? Nama itu maka dia tidak boleh. Dia harus menghalalkan dulu dirinya. Jadi benar-benar memang pas nenggone marwah terakhir harus sudah dihalalkan betul. Karena kalau sebelum dihalalkan setelah tawaf langsung lari, setelah sa'i langsung lari ke beberapa tadi, dia adalah kena resiko diwangikan oleh orang lain, tapi yang dia jelas tahu. Karena tahu ini dia kena hitam, karena Tapi problemnya tadi untuk menghalalkan itu siapa? Kalau yang sedang ikhram, wong ikhram kok. Ngalal dong, gue haram no. Lu supaya halal ora oleh. Maka seperti ini kita butuh takbir. Dalam kalau mau tentang kitab-kitab yang kitab sekarang, kalau kitab dulu gak ada keterangan itu memang dibolehkan. Boleh orang yang sedang ikhram, maksudnya yang tadi ikhram yang purna tadi, yang kakekannya kan pun purna kan? kan tinggal tahalul apa tahalul awal itu kan bersyarat melakukan dari tiga hal ini satu toab rombul jimar atau apa ya kan itu kalau di umroh ya setelah sa'i lah kalau di umroh kalau haji kan ibadah rombul jamroh dan halku ini kan terjadi tahalul akbar. Tapi kalau tiga-tiganya dilakukan terjadi tahalul apa? Sani. Mulane kula suwun nggih. Wong alim kuwi ora usah iri, nek wong alim ra istighfar di jalur sepuro langit bumi sesuk kula niku ora usah iri. Mergo luwe akeh napa? Tersiksa. Akhirnya boleh kita guna buat haji. Ternyata ono takbir. Jam tangan juga gitu. Jam tangan itu sebagian ulama darahnya oleh. Iya iya libas yang dimaksud Nabi itu ya nyatanya bisa ya mau rida rida ini boleh rida ngarep dua wes izar buktinya mulai dicek ulama nak anggota sandal kira-kira kayak gak sing anggo sandal slop siapa beda. amalun akeh gak sing anggo sandal slop terus berjahit apa enggak padahal sandal kira-kira buat arani pakaian tora Uang mau dipakai anak kok api itu sandal. Kira-kira, buatan. Nak pakaianmu apik ngelokno jam to. Mboten, berarti pinter kok udah pinter. <laughs> Saiki misalnya ono wong ihram rata-rata nganggo tas tas cangklong enggak enggak. Nggih, ono nah, jahitane enggak. Sehingga akhirnya ulama membedakan, lalu yang enggak berjahit itu apa saja enggak boleh. Yang dipakai. Nah, kowe yang dipakai tok kok pikirane wong lebok tas sandal jah. Ngono maksudnya paham. Ya? Kowe tak latih dadi wong alim ben redaksine iki. Lah saiki akeh wong ora ngaji be ulama pikirane yang enggak boleh berjaya itu yang dipakai. Akhirnya terlalu istiang lebokno. Jah. Paham ya? Berarti sih bener nih, cara kowe dadi wong alim ditakok, yang enggak boleh dipakai orang ekstrom berjaya itu yang apa? Pakaian tapi tidak Mesti yang dipakai lebih paham. Iya biasa biasa redaksi ini berarti. Eh? Kain dua berdok. Naliane gak popo. Lah terus liane gak popo sono wong nggo kemul. Kemulan berjahit terus dulu. Makanya itu kan kue kue itu dijalur sepuluh kali malam mungkin saat Terus masalah lagi begini misalnya, tenggene peke-peke misalnya, gitu. misalnya ada orang ikhram di hotel. Terus dia mau mandi. Dia kira-kira itu sambulan anduk orang. Spontan aja jenengan ayo jawab ya. Eh, Kita tahu sama rasa orang besar. Enggak spontan misalnya jenengan beri teng sithik gue waduh. Percaya <laughs> Ya lari kan kayak masalah kan. nggak wong orang alim kan gak kepikiran. Alhamdulillah terus. Kulo niku korban dadi wong alim lari. repot. Aku akhir-akhir ini cedek ke waduk. waduk nanti dihitung berjaya terus dianggap nganggu. Mas aku wong-wong kok penak. Loro-loro itu. Meskipun aku akhirnya anut amalun nah semua wong waduk Tapi ya pengira sih, niki kompromi biar-biar umatnya kanjeng Nabi umatun marhumah umat kekasih jenengan pun tiru-tiru semuanya agar Izar berita, jadi sing dua Rita, sing Izar nopo. Artinya terjadi cerita. Mungkin musim banjir ini spesial ya. Pokoknya kurang ngaji. Ini kan malam lima lah berarti ya? Wong Wong serake Mekah malah wis mulai Mekah nu Solo. Selasa. Nggih. Berarti pancen bener ke Joni niru ada ning Indonesia. Pancen nak bulan tanggal iku kulon tuh. Mergo tanggal iku lahir bar surupe. Jadi Biasanya ngene bulan itu kok mana tanggalan di dhisik. Jadi kok pepe ning Indonesia, mau wis botu ya aja ngono mikire, nak tanggalan itu kok Mereka tanggalan itu komaria, komaria itu Maria iku kok Nah, sering ini dhisik wetan, nak tanggalan lu dhisik. Mulane nak Papua iku rukyatul hilal Aceh luwe. Rukya luwe dhisik, aja diwale. Mana yang Papua runyah kok muni Aceh rong paling bodoh ya ruang Nah Papua roh ya Aceh kowe. Roh. Mergo tanggalan ibu? Mana yang ngaji tuh? Ya tak ceritanya ini spesial nopo uh, menghormati musim haji. Wong alim di ketersiksaan sendiri. Ya kayak tadi misalnya sampean ikhram neng hotel kan spontan kan nganggo Spontan lagi ratri mau ngono, nak turu ke kemulan tau aja aku tak. Wong telung dino kemulan, terus kemulan berjahit ora ayo jawab. Sing jawab sing kaji wae dadi semangat, nasi kaji ku wedi nak asa. Dadi nyali. Aku wis berjaya sing kaji-kaji ora nyali wedi. Wong kula ndek kanca wis kaji, nate musyawarah muin mbek kula. Nah tak takoki ngene, Gus aja bakas engko nak mari aku rasa. <laughs> Ya wong-wong haji itu nak hotel kemulan pasti rom. Terus kemule itu. Selama ini begitu apa enggak? Enggak, selama ini begitu apa enggak? Begitu kan? Iya. Oh, enggak lah, orang tuh maju. Selama ini begitu apa enggak? Begitu. Mulane pulau suwon di luar fakih-fakih yang masturoh, yang maktubah, kita kudu duwe keberanian yang penting itu izar ketiga enggak terjahit dari anut amalun nas umumnya Iya dia umumnya uang senang jatuh awam, mau mau tenang larangan rak dilarang kiai ini. Kiai ini mesti dilarang kiai ini bisa, kiai ini bisa sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai sampai Abdul bin Mas'ud marwah marwa'ahul Muslimun hasanan bahwa indawahi hasan. Berkum pomo iku salah Pak Gandeng mesti kiai ini yang loro. Kiai ini wani loro mergo kiai ini dia dia ya negur. Nyatanya selama ini ya gak pernah ada yang negur. <laughs> Problemnya zaman akhir akhir uang goblok. Ora ana wong negur mergo padha goblok lah kemari bolak-balik ya wong Tapi kira tau iskal tuh selama ini. Aduh, ya gue anduk, wae kemulan yo. Ya. Makanya kan terus saya ingin misalnya kita di Mustafa ekrom, terus kemulan larang. Kira-kira darah ini, uang Mustafa pakai ada larang kamu orang ini pakai. Kayak. Nah, ya? ini kan definisi pakaian ini. Ojo muni yang dipakai loh. Kue nak muni orang ikhrom gak boleh yang dipakai itu berjahit ngebok jam tas sabuk sandal sandal yang dipakai. di ya. bahasa Indonesia lucu pakaian sama dipakai itu beda tuh. Ya iya melani ki jadi wong alim ditakok yang enggak boleh dipakai oleh orang ikhrom yang berjahit apa saja. Oh yang? Kenapa yang dipakai? Ya orang ikram nggak boleh memakai atau nggak dipakai, dipakai nggak boleh? Sandal tak. Ya. Padahal prakteknya kan nggak nggak apa-apa. Mulai rasa rasa di rumah itu sudah bukan di Ya makanya ini penting kalau terang no. Yang penting pokoknya wong Israel itu nganggu Iza kabe Rida Israel sasim pakan pokoknya nganggu sing gak sing <coughs> Liani iku layu kolu diwiri dari ka Iza Liani iku reso darani pakai meskipun di Kayak wong misalnya nganggu anduk atau pas turu kemu aja aja kan yo nyun kan yo kemulai itu dipercaya berjaya itu. kalau niku ora es kecelok wong alim niku ya. Kulo nanti haji bareng Mbah kalian guru guru buatan jarak tapi di terpir haji bah Wah syukur sekali. Kulo nih sampai kemulai tak ditanya oleh tersandar nih Kulo ketemu Habib Sungalim baru itu kurang ditanya. Butuh kulo itu benar konsensus. orang apa? Mereka boleh takbir yo kangen lah. Pokoknya boleh amalin ulama. Tapi yang mau ulama tapi-tapi itu. Yo sing hati-hati tidak personal. Jadi guru-guru nih bisa misalnya pegangan. Jadi tapi ya gue mau krono ikhtiar, nanti ya orang mulai apa belum kaji atau tegal lu sampai marah tuh tegal gak seru kayak itu agak mati so nangis komna kaji tugas wah serai so nangis malah untuk badi Pokoknya kaji seru itu ya pokoknya adol tegal terus dunia ini mutok kaji mulai di salah anak putu nih perkara warisan tidak wah wah ibu, pangeran hampir sama Bruno gak mentol ya Wah, iku korbane wae kan. wah. Kalau nanti ditompo kasusnya persis nonton itu. Ada tegal mau sito anaknya ke atas. Soan kulo, Gus tiba-tiba kira cukup kulo tunggu kasih? Anak kulo nyala norak, gue. Dari ku anaknya ke soan kulo. Ini kok apa lah kaji orang mikir rapat. Kulo ibu guya, dilapuri bapak ibu, dilapuri anak ibu. Gus, lah kok ora tegas? Ngene iki ora perlu tegas. Lah hukum kan gak perlu tegas. Kue majib no haji neng konteks seperti ini cara fikih ya salah. Paham ya? Tapi kamu menghalangi orang kangen pangeran lewat sowan betuah ya salah. Apinya jenderal tegas. Barno. Wong bapak ambek anak sampean rukun dhewe nek wis ora Wong tukaran itu kebutuhan. Orang tukaran bab iki ya bab yang lain. Jadi ya serah perlu. Kadang kiai memaksakan jawab lah, apa dijawab. Enggak ya ada masalah nih. Ya. Baru nolak wes. Ya pada suami kulo, emang ya. kalau jawabnya gue juga. Gue tidak bisa betul tegas. Nah ini kira perlu tegas. Cinta tegas udah ya ngamuk muka gue udah Waduh atas nah. Wata mamul haji teh sempurna nih haji di kerja di klan bayar kerja. Wajah di kerja gue imadah pun amin kalau kalane nyembelih hewan. Awil amdati utawa ngekek beberapa mut. Ida wujida nalikani dan temukan apa sabar dua sebagai fitya ala dikang Yuji dua kang majib nopo ladi ha ing fitya Au yusim nuha sunnah nopo lagi ha fitya Awalam yujad utawa raden temukan apa sahabat fitya Tapi bal fa'ala Balik ngelakoni sopo wong al fitya dan fitya Merkoli ikhtiya di ini ikhti Jadi fitya itu bagus Cek ono sebab wajib, cek ono sebab sun Atau sama sekali gak ada sebabnya Cuma dia melakukan itu karena ya Ikhtiya Watama melimani te sempurna iman di jihad iklan jihad. Jadi jelas, zaman Nudise wis rompana ini jihad ya. Diduai, biasa aja-aja ilah dini. Tapi mari aku mesin. Jadi jihad tuh aku dulu ngebom, aku tuh ekstrim. Mulanya jihad tuh tenanan aja-aja ilau. Wah, itu jenenge jihad. Nah, jelas didoai lan aja-aja ila dinil haqqi maring agama sing bener. itu ya jenenge menapa? Jihad. Kama kadine perkara kala ana ono kuwi masuk ke asal ahli بالميزان ومبلغ الرضا زينة العرش